Apakah boleh kita menggunakan buku-buku modul belajar membaca Quran tulisannya Abu Hazim Magetan? Ini tokohnya hajurin di Indonesia ya. itu. itu Ahlussunnati wal Jamaah punya kemampuan insya Allah taala di dalam membuat dan membuat modul-modul semacam ini. Dan sudah ada. Sudah ada beberapa ikhwan kita yang membuat modul-modul untuk membaca Al-Quran tidak ada di antaranya yang ditulis oleh uh, Fauzi Isnaini Adi Jasa Rijal Panasopo ada antum juga bisa bikin kalau itu nah kalau mau mengganti dengan modul yang lain apa tidak dikatakan mubazir ya enggak sih bukunya orang menyimpang kok dikatakan mubazir di antara prinsipnya salaf terdahulu ya, dibakar bukunya Ashabul Ahwal Bidayah. Tidak mubadir. Barakallah. Dulu ya. Jangan mengatakan disuruh bakar Ustaz. <laughs> ditepikan, ditepikan. Apalagi pembahasan yang semacam ini terlalu banyak ikhwan-ikhwan kita salafiyin yang punya kemampuan seperti itu. 阿西哇！当年那个没得那个白灰。 akhir ya jamnya ya tidak mungkin ya. Nah, bagaimana menjawab syubhat mumayyi'in berikut ini? Kalian tidak punya kerjaan kecuali mentahdir dan mentakdir. Jawabannya siapa bilang? Hmm? Siapa bilang? Nah, jawabannya Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ketika ditanya dengan pertanyaan serupa dengan ini, dimasukkan dalam Majmu' Fatawa Qursail karya beliau. Beliau mengatakan hadza la yaquluhu illa hizbiyun. Ucapan yang semacam ini tidak dilafalkan melainkan oleh eh, oleh hizbi. Ahlu sunnati wal jamaah memiliki ihtimam perhatian dengan semua aspek agama mengajarkan semua ilmu-ilmu din, ilmu-ilmu syariah, mengajarkan akidah, mengerjakan mengajarkan masalah-masalah ibadah, fikih, fikih, akhlak, adab, ilmu alat semuanya di mahat-mahat mereka, di markas-markas mereka, di taklim-taklim mereka. Dan mereka punya fadilah, punya kelebihan menerapkan prinsip salaf tahdir terhadap orang-orang yang menyimpang. Kalau di sensus tahdir itu sedikit ya, Pak yang dilakukan oleh salafin dibandingkan dengan tausil, ya, lebih banyak tausil daripada tahdirnya iya apa ya Bapak diam aja iya padahal yang diamalkan oleh ahlu sunnah salafi di zaman sekarang ini dengan prinsip tahdir itu belum sekukunya salaf belum sekukunya salaf ada yang menerapkan uh, seperti perbuatan sahabat Umar bin Khattab. Pokok diemai, aja. Ngomong, jawab. Ada yang bisa menerapkan seperti itu? Belum kan? Belum ada kan? Nah iya. Belum ada kan? Iya. Belum ada kan? Belum ada. Barakallahu. Belum suku punya salah. Ya kalau kalau mau mengadakannya harus dengan ketentuan-ketentuannya ya kan. Yang dibahas belum ada kan? Belum ada kan? Belum ada para kemarin. Terlalu banyak perkara-perkara yang dilaksanakan oleh salafun saleh yang belum bisa dikerjakan oleh salafiyin sekarang. Para kemarin. Sehingga belum sekupunya. Dan yang mengatakan begitu Syekhul bin Hadi bukan saya. Dan juga para ulama yang lain. ayam dong? Sehingga kata siapa? Kok kemudian dikatakan e, kerjaannya tahdir, tahdir, tahdir, tahdir. Hatta ketika kita menjelaskan tentang pembahasan khusus mewaspadai bahaya ihya turaf misalkan ya. Ciri-ciri harus sunnah salafiyin ketika mereka membawakan daurahnya tidak langsung mesti dikasih dulu mukadimahnya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar wahakata kalam-kalam para ulama baru membahas masalah intinya ya allah, Dihitung jamnya sedikit dibandingkan dengan tafsilnya itu. para Barakallahu itu. Saya tadi membahas masalah temyi ini tadi ya. Anda bahas ter terkait dengan masalah mukadimahnya. Bagaimana berinya lulusnya? Nih, nih, nih, nih. Antum kalau mensensus kata-kata saya dari boleh awal sampai terakhir. Ketika saya menyebutkan seseorang, fulan, fulan, fulan sebagai contoh fulan, hitungan berapa jumlah kalimatnya. Dengan yang saya sampaikan dari mulai awal sampai terakhir. Banyak mana ya? Banyak taksil dari petahnya. Belum sekupunya. Dan itu pun kita anggap penting untuk disampaikan. Dikarenakan munasabahnya, dikarenakan waktunya, dikarenakan tempatnya, dikarenakan fitnahnya. Tidak pernah kemudian kita berpikir dalam pikir kita Zulkarnain MLM Zulkarnain MLM Zulkarnain MLM Zulkarnain MLM tidak ada ya Pak itu pada munasabah tertentu saja yang kita anggap penting Barakallah itu selebihnya tali akidah jalan fikih jalan Luhoh jalan mustalah jalan usul fikih jalan semua jalan nggak ada yang nggak jalan majalah jalan dauroh dauroh jalan kan gitu ya Semuanya berjalan. Di antaranya prinsip takdir juga berjalan. Para ulama. Nah ah. Yang berikutnya, mereka sendiri yang mengatakan seperti ini ya ikhwan. Juga begitu, sama. Kerjaan mereka juga mentahdir. Ya apa ya? Yang mereka tahdir salafiyin. itu, Ya apa ya? Nah iya dan susah untuk menghilangkan prinsip tahdir dalam kehidupan kita. Itu pasti. Nggak mungkin terelakkan ya, Pak. Tapi bilang, Hatta orang beli tomat. Beli tomat, muncul cara takdirnya iya, ya. Iya apa ya? Yang ini jangan-jangan ini tomatnya busuk-busuk Ya. Yang ini aja. Itu kan jarau takdir tomatnya busuk. Ini yang bagus. Pilih-pilih dia. Jika tidak mungkin lepas keluar itu. Dalam dalam dalam mengajarkan semua ilmu-ilmu din. Dalam semua bidang-bidang ilmu agama tidak akan lepas dari ini. Pasti ada taksil, pasti ada tahrir Ya apa ya? Cari gini-gini tuh aja ya, kawan. Antum mengajarkan akidah mengajarkan akidah al-wasitiyah akidah tahawiyah dan yang semisal itu ya apakah antum hanya menjelaskan masalah akidah salaf akidah salaf akidah salaf ataukah di dalamnya antum sebutkan uh, terkait dengan semua sifat yang menyimpang jahmiyah mu'tazilah asy'ariyah dan mukara iman yang menyimpang jahmiyah ini atau begitu ya kan jawabannya lah semuanya ini akidah halus sunnah ini yang menyimpang ini namanya taksil, ini namanya tahrir. Barakallahu itu. Ya itu kan seperti yang masa lalu Ustaz. Padha wae. Prinsip tahrir itu berlaku di sepanjang zaman, sepanjang masa. Berlaku untuk sekte yang telah lalu, sekarang dan sampai nanti yang kiamat. Justru yang sangat dipentingkan pada praktikum ialah membahas terkait dengan perkara-perkara yang real, yang nyata di zaman sekarang ini. Barakallah. Itu yang dinyatakan sama berbahari barbahari dalam kitabnya Sarfus Sunnah Barakallah. Hada huwa. Sehingga tidak benar yang mereka katakan ini ikhwanul fitina azakumullah. Kemudian apa ini? Sementara kalian masih bersandar dan memakai buku-buku al-bid'ah, bahkan orang yang sudah jelas kebid'ahannya, semisal kitab al-miyasar, al-misirat tasrifiyah, mana konsekuensi kalian? Nah, kalau memungkinkan bagi ahlu di wal jamaah untuk membuat kitab yang serupa, tinggalkan itu semua ya. <clears throat> tinggalkan. kelas itu. Kita sudah meninggalkan sudah lama. Di mahatnya kita jangan dipakai itu ya. Kita bikin sendiri. Nah, Ustaz Agus bikin, Ahi bikin, bagus gitu. Itu kita pakai. Sama hasilnya, nggak ada masalah dengan mulut yang ada. Tapi ada sebuah kondisi di mana di situ ahlu sunnah tidak mampu membuat sendiri kitabnya. Yang ada hanya kitab ini. Yang ada hanya kitab ini. Itu dalam pemahaman fikihnya para ulama itu diperbolehkan kalau kondisinya darurat. Ayam tuh? Disertai dengan tanbih memberikan peringatan dan terkait dengan penulisnya. Ini bukan ahlu sunnah. Ini begini-begini. Dan termasuk ciri-cirinya salafiyin ahlu sunnah akan muncul salafiyahnya. Akan muncul manhajnya walaupun mengajarkan tema-tema duniawiyah. Muncul dia, Mesti dia. Ini nggak beres. Ini nggak beres. Ini nafas. Ini labas. Ini labas. Salafiyah. Mereka mengajarkan yang namanya uh, jurumiyah. Kasih tanbih sama mereka. Ini salah. Ini pemahaman Asy'ariyah. Yang betul demikian. Wah. Itu salafiyah. Sebagian ulama kita barakallahu fikum juga mengajarkan beberapa buku-buku orang-orang yang dikenal dengan adanya penyimpangan dalam perkara akidah. Tapi dengan tadi diluruskan. Wah. Seperti ah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengajarkan kitab Al-Waraqat karya Al-Juwaini. Al-Juwaini fil Aqidah Asy'ariyah. Agar ya, Al-Juwaini fil Aqidah Asy'ariyah. Kitabnya al warakat fi Usul Fiqh. Beliau mensyarah sehingga yang mensyarahnya harus orang yang mengerti manhaj seorang alim yang mutamakin fil ilm dan sembarang orang yang mengajarkannya dengan tanbih seorang salafi akan berikan tanbih ini keliru ini keliru awas ini api dalam sekam ini ada pemahaman ilmu kalam padanya ini dirinci yang betul demikian ini yang salah ini yang sesuai dengan salah ini yang demikian itu salah mentah begitu ya. Itu kondisinya ketika tidak mungkin mengajarkan buku yang lain. Tapi ketika ada buku-buku yang lain, buku yang lain yang dikarang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah selamat barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga itu tidak kemudian standar ganda bukan. Jangan difahami dengan dengan mana demikian bukan. Tapi adanya cuma ini kita ajarkan tapi dengan tanbih. Yang mengajarkan yang mengerti manhaj. Wahana. Ada yang lain? Buang. Ngapain menggunakan amsal Rivia, Pakai yang punya alusunah. Oh, Dulu ya pakainya Abu Hasim. Di mana? konon mana? Jalan. Loh, kok jadi Rasul Fajuriyin di Indonesia ini? Buang, ganti lagi yang lainnya. Dan sudah ada. Ketika sudah ada, yang kan, ganti yang sudah ada. Insya Allah barokah, para Sehingga bukan standar ganda. Paham insya Allah ya? Barakallah. Eh, dalam kesempatan yang lain terus juga begitu mana tuh tuh, tuh. sekarang Syekh Fulan dilulukan dulu tuh dia muji-muji Ibrahim Ruhaili tuh ya apa sih antum ini si si mujinya kapan mentahdirnya kapan mujinya tahun 2008 tahdirnya kapan harusan mentahdirnya itu bukan standar ganda itu namanya perkembangan ilmu seseorang Dulu nggak tahu siapa rohailnya ya Dulu juga begitu, kita juga nggak tahu siapa rohailnya ya Terus juga pakai buku-bukunya dia. Ya Pak ya. Sekarang kita tahu. Dijelaskan eh, oleh para eh, oleh para ulama, dia menyimpang begini begini, Alas tinggalkan ya. Dulu tahun 90-an Ali Hasan, wah itu Syekhuna wa muallimuna ya di mana-mana Ali Hasan. Bukunya di Ali Hasan. Ya Pak ya. Kalau nggak tahu ya ya maklum. Mungkin nanti masih orang baru. Nah, kita orang sudah lama buku-bukunya dia semuanya ada di martabat saya semuanya ada hal terus begitu begitu dia menyimpang ditinggalkan itu bukan sangkar ganda itu namanya me, e, bersikap ilmiah sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita paham ya dan kemudian Ali Hasan terus istiqomah sama dia sampai antum mati menyimpang nggak menyimpang pokoknya Ali Hasan itu namanya istiqomah alal batil barakallahu kalau paham tuh paham ya Seandainya Semoga kita mengharapkan kebaikan semua orang. Ya kan? Seandainya Ali Hasan taubat, insaf, bagus taubatnya, diakui oleh para ulama yang lainnya. Ya sudah, ala lah, Ma'ana, ya senang kita lagi. Dia punya karya-karya yang setelahnya lagi, setelah itu. Dipuji oleh para ulama. Ya kita pakai. Itu bukan namanya standar ya Itu namanya mengikuti perkembangan ilmu yang ada. Hakata salah. La taklid la asofiyah semuanya dengan ilmu. Paham tuh? Dulu bukunya Al Imam, wah kita pakai rujukan luar biasa. Nah, sampai akhi Abu Amr, akhi ya baru pulang itu. Maktabahnya semuanya kita Al Imam semuanya. Antum nah, ini belinya kok nggak ada yang beli yang lainnya. Iya, Syekhuna Ustaz. ya, <laughs> semuanya itu, masya Allah, si Akeh. Saya juga punya banyak setiap kali saya kiamat mesti berhubungnya beliau. Sekarang begitu mau apa lagi? Ya sudah ala jam masuk sudah masuk kota. Ganti yang lainnya lagi. Kita bahas sendiri. Barakallah. Alhamdulillah masih banyak buku-buku yang lainnya barakallah itu. Seandainya nanti kita harapkan demikian barakallah itu. Mereka semuanya bertaubat, istighfar, insaf, baik, rujuk kembali, diakui oleh para ulama kembali, punya buku-buku yang lainnya lagi. Mereka akui juga, jadi pakai lagi. Itu semua sesuai dengan perkembangan ilmu. Hakata ahli sunnah. Jangan kayak mereka. Ha? Kalau grupnya ah, Nurofik, Asi Jawa dan kawan-kawannya. Ali Hasan terus. Yang asik itu saya pernah mendengar dia mengomong ah, Nurofik ini. Eh, kami itu dai-dai isi koma. Mereka-mereka ini, antum-antum ini, Evan, itu tidak isi koma. Jadi isi koma terus dengan Ali Hasan. Walaupun dikatakan mubtadi, itu tetap ada hasad. Itu isi alal batil. Barakallahu fiik. Ngoten nggih? Semoga anda bisa memahami dengan baik barakallahu fiikum. Wallahu taala alam bisawab. Allahu minkum 14 mestinya setengah dua selesai. Ini jam dua lebih seperempat, kelebihan 40 menit ini kalian.